Ustaz untuk memulai pengajiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأتباع أتباعه إلى يوم الدين أما بعد Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia kali ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kita kita bersama dalam nuansa yang penuh penuh kehusuan dalam nuansa bulan Ramadan kita tetap mendapatkan nikmatnya sehingga bisa menjalankan puasa karena tidak selalu umat manusia hamba Allah yang di dunia ini bisa mendapatkan apa yang kita dapatkan bisa menjalankan apa yang kita jalankan. Banyak saudara-saudara kita yang kembali kepadanya meninggal dunia pada bulan-bulan sebelum bulan Ramadan. Kita sebagai hamba Allah yang telah diberi kesempatan yang mulia ini, semoga tidak menjadi hamba yang lupa melainkan menjadi hamba yang benar-benar memanfaatkan kesempatan memanfaatkan momentum bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya sehingga kita bisa menambah menambah amal ibadah kita menambah saku kita menambah persiapan kita untuk menjalani kehidupan yang tiada batasnya yaitu kehidupan di akhirat kelak sehingga dengan uang saku yang cukup dengan persiapan yang mantap dan dengan berkat dan rahmat Allah kita bisa bersama-sama masuk surganya menikmati segala apa yang telah dijanjikan Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin yang bertakwa. Karena puasa akan menjadikan pelakunya siapapun dia yang berpuasa akan menjadi orang-orang yang bertakwa bukan hanya takwa secara bohir tetapi takwa secara batin. Ini nyambung dengan apa yang kita kaji di mana Imam Ghazali saat mengakhiri mukaddimah yang kita baca satu minggu yang lalu bahwa manusia akan mendapatkan kebahagiaan tatkala bisa melaksanakan, bisa mempraktekkan takwa dalam dua dimensi dimensi bahir dan dimensi batin. Maka kitab beliau terbagi menjadi tiga buah fasal, tiga bab. Bab pertama mengenai sisi awal dari ketakwaan yaitu taat. Taat yang dipelajari untuk dilaksanakan. Karena sisi awal dari takwa adalah menjalankan perintah-perintahnya. Ini adalah ketaatan kepada Yang Maha Pencipta. Sisi kedua dari ketaat dari takwa adalah kemaksiatan. Kenapa kemaksiatan kita pelajari? Untuk apa kita mempelajari kemaksiatan? bukan untuk dijalankan tetapi untuk dijauhi. Ini nanti akan dibahas oleh Imam Ghazali dalam kitab dan Hidayah pada bab kedua yaitu maksiat. Jadi bab pertama sisi awal dari takwa yaitu taat, taat untuk diadakan, untuk dijalani. Nanti bab kedua tentang maksiat. Maksiat untuk diadakan, untuk ditinggalkan. Dan bab yang ketiga nantinya Imam Ghazali akan memberikan tambahan. Tambahan-tambahan di mana dalam menjalankan ketaatan. Baik dari sisi menjalankan perintahnya. Maupun sisi kedua yaitu meninggalkan larangannya. Bisa dicapai dan dijalani. Dengan kenikmatan. Dengan indah. Dan tanpa beban. Yang membebani pundak kita. Tapi dengan merasa penuh kehusuan pengabdian sebagai seorang hamba kepada Tuhannya. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Mendengar setia dimanapun Anda berada. Sekarang memasuki al-qismul awwalu. Birinji bolum, kata orang Turki. Bab pertama membahas tentang apa? Fitoati membahas tentang ketaatan. Sisi awal dari takwa itu taat, taat untuk diapakan? Taat untuk dijalani. Mempelajari apa-apa yang perlu dilaksanakan, apa yang perlu kita lakukan demi menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. اعلم أن أوامر الله تعالى فرائض ونوافل Ketahuilah, kata Imam Ghazali, bahwa tatkala Allah memerintahkan kepada kita perintah-perintah Allah yang diwajibkan kepada hambanya, itu ada dua bentuk. Ada yang fardu, ada yang sunnah. Jadi tidak selalu apa yang diperintahkan oleh Allah itu selalu wajib, tidak. Tapi perintah itu kadang mengandung unsur wajib, kadang mengandung unsur sunat. Makanya kita kenal ada sholat fardu, ada yang wajib. Contohnya sholat lima waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Kita juga mengenal sholat-sholat yang sunat. Seperti sunat sebelum zuhur. Atau yang disebut sunat, sholat sunat qabliyah. Ada yang disebut sholat ba'diyah setelah zuhur dan lain-lain. Ada juga yang kita laksanakan di bulan Ramadan. sholat sunat seperti halnya sholat tarawih yang sudah kita laksanakan kalau di Turki sudah dua malam karena berawal dari Selasa. Mungkin saudara-saudara di Indonesia ada yang Selasa, ada yang Rabu, yang Selasa sudah dua kali sholat tarawih, yang Rabu baru dua kali sholat tarawih. Kapanpun Anda memulai, semoga Allah memberikan keberkahan dan menerima sholat dan takarub kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang belum sempat menjalankannya, Semoga diberi hidayah agar kemalasannya hilang, agar segera cepat-cepat ikut kawan-kawannya baik di masjid, musola atau dimanapun berada untuk menjalankan sholat tarawih sebagai salah satu bentuk ibadah sunnah di bulan Ramadan. Jadi, sekali lagi, perintah Allah ada dua macam. Ada yang fardu, ada yang sunat. Kalau fardu, Rasul mali wa huwa aslu tijarati wa bihi tahsulun najatu. Fardu kata Imam Ghazali, wajib itu diumpamakan dalam sebuah perdagangan adalah modal karena misalkan kita mau berjualan tempe misalkan, kita harus punya modal untuk beli beli bahan-bahannya sehingga bisa jadi sebuah tempe. Nah, fardu ini diibaratkan oleh Imam Ghazali sebagai modal dasar sebuah perdagangan. Wabihi tahsulun najatuh. Dengan melaksanakan fardu inilah kita akan selamat Selamat di mana? Selamat di dunia dan juga selamat di akhirat. jadi kalau fardu tidak terlaksana, maka berarti tidak selamat. Wan naflu sedangkan sunat itu diumamakan apa oleh Imam Ghazali? Huwar Itu keuntungan dalam perdagangan. Kalau yang wajib adalah modal, kalau yang sunat adalah keuntungannya. Wabihi al fauzu bidarajat Dengan melaksanakan sholat sunat inilah, jadi tatkala fardu sudah tamam, sudah kita laksanakan dengan sebenarnya, kemudian kita tambah dengan amalan yang sunnah, maka apa yang didapat al fauzu bidarajat mendapatkan derajat tersendiri, punya pangkat yang berbeda dari hamba-hamba yang lainnya. Kalau hanya fardu saja sama, orang muslim tatarannya sama, tapi tambahannya, keuntungannya, posisi dia di mata Allah, nah ini ditentukan tambahan-tambahan ibadah selain fardu, yaitu sholat sunnahnya, atau ibadah-ibadah yang yang lainnya. Jadi selain kita misalkan sholat fardu, jangan lupa yang sunnah. Selain kita melaksanakan zakat, jangan lupa juga bersedekah. Agar derajat kita di mata Allah semakin naik, semakin naik dan mendapatkan tambahan kasih sayangnya. Nah, jadi awali dulu dengan fardu yang wajib, baru yang sunat. Kalau ada fardu dengan sunat yang didahulukan harus yang fardu. Sunnah itu mengikuti, sedangkan fardu itu yang utama. Misalkan Ramadan, yang wajib itu adanya puasanya, yang sunnah adanya sahurnya misalkan. Sahur itu sunnah, Sedangkan puasa itu wajib. Misalkan ada kawan begini, wah aku sudah kebanyakan pahala nih. Aku ikut sahurnya aja dah. nggak ikut puasanya. Kan sudah dapat sunnahnya. Sudah dapat pahalanya. nggak usah dapat wajibnya dah. Pahalaku sudah banyak. Oh nggak bisa. Puasa. Jadi puasa wajib sahur itu sunnah. Sunnah melakukan sahur bagi orang yang berpuasa. Kalau nggak berpuasa, ikut makan sebelum subuh, itu namanya bukan sahur. Tetapi orang yang kelaparan menemu makan kebetulan sebelum subuh. <laughs> Jadi nggak ada bahalanya Kalau hanya sekedar ikut sahur, tetapi puasanya tidak ikut melaksanakan. Jadi ini yang harus dipahami bahwa fardu dan sunat, wajib dan sunat itu yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah yang wajib, sedangkan yang sunat mengikutinya. Qala sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya hadis qudsi yaqulullahu tabaraka wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala memberikan sebuah keterangan berkata Allah subhanahu wa ta'ala jadi hadis itu ada hadis qudsi apa bedanya dengan Quran? Dua-duanya adalah kalam Allah. Kalau Al-Quran itu terdapat di dalam Al-Quran, wahyu Allah yang dibukukan dalam Al-Quran, sedangkan hadis kutsi kalamullah yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad tetapi tidak didokumentasikan dalam Al-Quran. Kalau Al-Quran itu wahyu Allah melalui Sayyidina Jibril, malaikat Jibril alaihissalam, sedangkan hadis kutsi itu langsung kepada Nabi tidak lewat Jibril. Apa kata Allah? Ma taqarraba ilayya al-mutaqarribuna bimithli ada'i maftarattu alaihim Hamba-hambaku yang mendekatkan diri kepadaku dengan, dengan melaksanakan ibadah-ibadah wajib kata Allah dalam hadis qudsinya yang diriwayatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hamba-hambaku yang telah melaksanakan ibadah-ibadah wajib dengan benar. Wala yazalul abdu yataqarrabu ilayya bin nawafili. Tidak cukup hanya menjalankan ibadah-ibadah wajib tapi juga diikuti dengan ibadah-ibadah yang sunnah. Apa yang terjadi? Hatta uhibbahu sehingga aku mencintainya. Jadi ada seorang hamba kata Allah yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah-ibadah yang wajib tidak hanya dengan ibadah wajib tapi dilengkapi dengan ibadah-ibadah sunnah maka akan mendapatkan cinta spesial dari Allah Subhanahu wa taala. Allah cinta kepada seluruh makhluknya tapi ketika makhluk itu ketika hamba itu bukan hanya menjalankan kewajiban tapi juga menjalankan kesunatan, maka ada cinta khusus, cinta spesial dari Allah Subhanahu wa taala. Terus bentuknya apa? Kalau dapat cinta spesial itu ada tandanya enggak? Hamba-hamba Allah yang punya kedekatan khusus dengan Allah, yang mendapatkan cinta spesial dari Allah, ada enggak tanda-tandanya? Allah memberikan keterangan, فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ Kata Allah, kalau aku sudah mencintai seorang hamba, maka akulah yang akan menjadi pendengarnya. Alat pendengarannya. Maksudnya gimana? Telinga hamba tadi selalu terarah untuk mendengarkan yang baik-baik saja. Telinga terasa nyaman tatkala mendengarkan tilawatul Quran. Telinga terasa enak tatkala mendengarkan solawat-solawat Nabi. Telinga merasa nyaman saat mendengarkan wasiat tausiah, wajangan dari romo-romo kiai dan para ulama. Telinga terasa enak untuk mendengarkan hal-hal yang baik dan benar. Nah ini ketika Allah bilang seorang hamba yang sudah dapat cinta spesial dari Allah, salah satu cirinya adalah telinganya selalu mengarah untuk mendengarkan hal-hal yang baik. Nah, coba sekarang kita tanya diri kita nih. Telinga kita lebih suka dengar mana? Dengar tilawatul Quran apa dengar nyanyian-nyanyian dari para biduan? Nah, ini. Telinga kita lebih terasa nyaman mana tatkala mendengarkan wejangan-wejangan mau ubah mau ubah hasanah dari para ulama kita atau lebih banyak atau malahan lebih nyaman mendengarkan apa sandiwara sandiwara radio atau mendengarkan kunjungan kunjungan orang atau mendengarkan hal-hal yang sebenarnya tidak dihalalkan. Nah, ini kita coba kita tanya kepada diri kita. Kita sudah dapat cinta spesial itu apa enggak? Nah. Di pengajian betah mendengarkan. Nah, itu berarti oh, ini ada tanda-tanda dapat cinta spesial. Baru mendengarkan dua menit sudah gatal-gatal telinganya. Nah, berarti ah, ada ada indikasi ini. Kalau cinta Allah belum masuk, belum masuk, belum dapat cinta dari Allah Subhanahu wa taala, cinta spesial dari yang maha kuasa. Tanda kedua, wabasarahul buat suruh Ketika Allah telah mencintainya, mencintai seorang hamba dengan cinta spesialnya, maka mata si hamba tadi, kata Allah, akulah yang akan menjadi penglihatannya. Maksudnya apa? Penglihatan hamba tadi selalu terarah kepada penglihatan untuk melihat hal-hal yang benar dan baik adanya. Melihat apa? Nah, ketika membaca Al-Quran, terutama di bulan Ramadan, bulannya Al-Quran, nah, sekarang coba ditanya, lebih pecah mana matanya, mata kita untuk membaca Al-Quran lebih nyaman mana mata kita saat membaca Al-Quran dengan tatkala mata kita melihat atau menonton YouTube misalkan. Lebih betah mana, lebih nyaman mana mata kita tatkala membaca Al-Quran dengan membaca majalah ataupun koran. Lebih terasa indah mana? Lebih terasa betah di mana? Saat mata kita melihat melihat apa? Melihat atau membaca kitab-kitab buku-buku yang bernuansa ibadah untuk menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tatkala mata kita menonton film-film yang ada yang menjadi koleksi kita. Nah, kalau kita sering koleksi film ini. Nah, kata Allah, kalau dia sudah dapat cinta spesialku, ah, aku akan menjadi penglihatannya. Maksudnya gimana? Penglihatan akan selalu terarah, akan selalu terjaga untuk memandang hal-hal yang dicintainya, hal-hal yang diperintahkannya, hal-hal yang selalu membawa keberkahan dan dalam nuansa ibadah. Bukan hanya pendengaran dan penglihatan saja. Walisanahu alladhi yantiqu Aku akan menjadi lisannya saat dia berucap. Maksudnya gimana? Maksudnya lisan seorang yang telah mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala yang keluar dari lisannya adalah hal-hal yang baik, bukan kata-kata kotor, bukan mencaci maki, bukan dibuat untuk ngomongin orang, bukan untuk melaknati atau mencoba oh kawannya, tapi lisannya selalu terarah kepadanya. Hal-hal yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lisan selalu sehat tatkala untuk melantunkan ayat-ayatnya lisan selalu bergairah untuk membacakan solawat-solawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lisan, lidah terasa susah dibuat untuk bernyanyi dan berdendang yang tiada artinya. Lisan selalu berat untuk mencemooh apalagi mencibir atau membuat fitnah di antara kaum muslimin dan masyarakat di sekitarnya. Nah ini lisan selalu terjaga Selalu ada hal-hal yang baik yang keluar daripadanya. Lisan yang salah satu indikasi lisan seseorang seorang hamba yang telah mendapatkan cinta spesial dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya itu aja. Wa yada'ul lati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha tangannya, kakinya itu selalu di bawah arahan Allah Subhanahu wa taala. Jadi seakan-akan seluruh anggota tubuh mendapatkan bantuan, mendapatkan hidayah, mendapatkan pertolongan dari Allah sehingga seluruh anggota tubuh ada mata, ada tangan, ada mulut, ada kaki, semua terarah dan terasa nyaman saat dibuat saat dimanfaatkan untuk hal-hal kebaikan. Dan mata, telinga, mulut, tangan, kaki rasa berat saat mau melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tangan selalu ringan tatkala memberi sedekah. Tangan selalu berat tatkala mau mencuri atau diajak kawannya melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Kaki terasa ringan tatkala untuk diajak ke masjid sholat berjamaah. Kaki terasa berat saat diajak oleh kawan-kawan atau ada pengumuman, ada misalkan orkes atau di mana atau ada pertunjukan apa yang tidak ada nuansa ibadah dan tidak ada kehusuan di sana. Nah, ini. Tapi cinta ini tadi kata Allah, pertama wajib harus dilunasi, sunat, kemudian menghiasi ibadah-ibadah wajib itu. Nah, tinggal kita di bulan Ramadan ini melihat, memanfaatkan agar kita bisa sampai kepada cinta Allah yang spesial ini, agar mata kita agar seluruh anggota tubuh kita bisa terarah dengan baik menjadi apa istilahnya uh, saku kita menambah-nambah amal ibadah kita yang akan kita jadikan sebagai modal dan keuntungan nantinya di akhirat. Fardu adalah modal dan sunnat adalah keuntungan. Nah, mumpung puasa, fardunya ditingkatkan, sunatnya juga jangan lupa. Imam Ghazali melanjutkan, "Walan tasu'la ayyuha talibu ilal al-qiyam bi awamirillahi ta'ala illa bi muraqabati qalbika wa jawarihik." Hei santriku, kata Imam Ghazali. Hai para penuntut ilmu. Hai para pembaca kitab-kitabku. Kalian tidak akan bisa menjalankan perintah-perintah Allah dengan penuh hikmah. Kalian tidak akan bisa menjalankan perintah-perintahku dengan penuh keindahan dan kekhusyuan. Illa bimuraqabati qalbika wa jawarihika Kecuali dalam menjalankan ibadah tadi, itu diawali dengan kesungguhan hati dan dilakukan dengan seluruh anggota badan. Jadi kalau ibadah bukan hanya salah satu tapi seluruhnya bisa melaksanakan. Nah, fi lahadatika wa anfasika dalam detik-detik kehidupanmu, dalam desah-desah nafasmu, min hin tasbih ilahin tumsi mulai pagi kamu bangun tidur sampai sore malam mau tidur lagi itu ketika menjalankan ibadah kata Imam Ghazali tidak akan mendapatkan manisnya ibadah tidak akan mendapatkan kenyamanan melaksanakan ibadah kecuali hati pun ikut dengan ketulusan hati dengan sepenuh hati dan diikuti oleh seluruh anggota badan. Nah, coba kita praktekkan dengan puasa kita sekarang. Apakah puasa kita telah terlaksana dengan seluruh anggota badan kita dan dengan sepenuh hati kita? Nah, puasa itu kan kalau secara umumnya Saumun itu terdiri dari tiga huruf. Ada sob, sumtun, meneng. Meneng itu kalau bahasa Indonesia-nya diam. Wau itu waroon, ngerkso, menjaga dari hal-hal yang syubhat, dari hal-hal yang makruh, terutama hal-hal yang haram. Dan mim adalah malakun, menguasai, hawa nafsu. Jadi somun itu artinya secara singkatnya menahan. Nah, kalau bahasa Jawanya nempet Menahan syahwah duniawiyah. Jadi kalau kita mau hakikat puasa dapat kita rasakan manisnya. Kalau kita mau mempraktekkan apa yang diajarkan Imam Ghazali lewat pelaksanaan ibadah dari hati dan seluruh anggota tubuh, jadi puasa tidak hanya dilaksanakan hanya menahan lapar, tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri. Bukan hanya itu. Soalnya kalau hanya tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan sama istri, kambing pun bisa. Loh kok bisa? Kok bisa? Lah coba aja. Ambil sebuah seekor kambing, taruh di kandang, pisahkan antara yang kambing cowok dengan kambing cewek, seharian jangan dikasih makan, seharian jangan dikasih minum. Nah, puasa dong. <laughs> Jadi kalau puasa hanya tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri ya kambing pun bisa kan gitu. Nah, bagaimana yang diinginkan oleh Imam Ghazali dalam pelaksanaan ibadah? Jadi yang puasa adalah seluruhnya hati ikut puasa, mata ikut puasa, mulut ikut puasa, telinga ikut puasa, seluruh anggota tubuh mulai rambut sampai kaki ikut puasa. Ini yang diinginkan. Nah, agar nantinya akan mendapatkan keindahan ibadah, akan dihasilkan nantinya buah yang manis dan enak rasanya saat selesai menjalankan puasa di akhir nanti Idul Fitri. Kan? Ya, lagi nambah itu. Jadi puasa di sini ketika harus apa namanya kalau ingin mendapatkan khasiatnya puasa sebenarnya semua ibadah pun sama tapi di sini pas kita puasa dicontohkan aja ke puasa Jangan hanya sekedar tidak makan, tidak minum, tidak berkumpul suami istri, tetapi seluruh anggota badan ikut puasa. Ah. Puasa kok tak masih eh, lirak-lirik sana sini, ah berarti matanya tidak tidak puasa. Puasa tapi mulutnya tidak makan, iya, tidak minum, iya, tapi mulutnya masih mencaci maki orang, masih mengumpat orang, masih membuat fitnah dan lain sebagainya itu tetap tidak akan mendapatkan azab hakikat dan keindahan puasa nah, terutama ini anggota tubuh yang apa namanya ada lubang-lubangnya nah, lubang kalau manusia kan ada berapa nih ada sembilan lubang dua mata dua telinga empat apa lagi dua hidung enam satu mulut tujuh ada dua lubang lagi di bawah nah, itu bisa dilihat sendiri intinya seluruh tubuh dijaga terutama anggota tubuh yang berlubang nah, dan awas semakin besar lubang semakin banyak kesempatan melakukan maksiat. Tapi saat puasa, lubang-lubang lebih besar harus lebih dijaga. Coba lihat, telinga, lubang telinga dengan lebar mulut, lebar mana? Lebar mulut. Mulut lebih banyak kesempatan melakukan maksiat. Nah, bukan nah, cuman katanya ada yang mulut atas dan yang atas. Nah, itu semakin besar apa lubangnya semakin punya kesempatan melakukan maksiat. Nah, ini istilahnya yang saat puasa kita lakukan, hati puasa, seluruh anggota puasa, anggota tubuh, terutama yang berlobang. Semakin lubangnya besar, semakin dijaga dan hati-hati dalam apa namanya menjaganya tadi. Nah, agar kita benar-benar bisa mendapatkan intisari dan nikmatnya ibadah dalam menjalankan puasa bukan hanya nikmat ibadahnya tapi bisa menghasilkan buah yang manis nikmat di akhir ibadah tersebut mungkin sampai di sini dulu keterangan yang bisa saya sampaikan Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan selanjutnya saya kembalikan waktu kepada Bapak Moderator. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya subhanallah apa yang telah kita kaji pada sore hari ini tentang kitab Hidayatul Hidayah yang membahas tentang hal-hal yang berupa fardu dan sunnah dan ketika dikaitkan dengan ibadah puasa yang merupakan itu adalah ibadah wajib. Bagi teman-teman yang berada dimanapun teman-teman berada, e, pada kesempatan kali ini ada sedikit pertanyaan, ada pertanyaan dari Mas Febrian. Nah, Mas Febrian ini yang lagi di Istanbul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tahu sunnah itu perkataan dan perbuatan Nabi Muhammad SAW. Apakah ibadah-ibadah yang tidak diajarkan Nabi tetapi tidak bertentangan dengan hukum-hukum Islam bisa dikatakan sunnah. Mohon penjelasannya, matur suwun. Nah, itu pertanyaannya kami persilakan kepada Pak Faiz. Terima kasih Mas Tobi yang ada di Istanbul, lagi di mana sekarang, dimanapun Anda, semoga senantiasa dapat uh, rahmat dan pertolongannya puasa tetap lancar walaupun di Istanbul itu banyak godaannya ya mas ya hmm. jadi awas jangan hanya tidak makan tidak minum itu banyak putih-putih itu juga harus dihindari ya matanya dan lain-lain <laughs> ah ada fardu ada sunnah ini harus kita pahami dari sisi mana istilah itu yang dibahas oleh Imam Ghazali fardu dan sunnah di sini adalah pembagian hukum di mana hukum itu dibagi menjadi lima. Ada wajib, ada sunnah, ada mubah, ada makruh, dan ada haram. Wajib yang paling atas itu sesuatu kalau dilaksanakan mendapatkan pahala, kalau ditinggal mendapatkan dosa. Awas Mas Bobby, jadi ini adalah lima hukum syari ada fardu wajib, ada sunnah, ada halal, ada makruh dan ada haram. Yang wajib apa artinya? Wajib adalah perintah Allah kalau dilaksanakan itu mendapatkan pahala, kalau ditinggal mendapat dosa. Yang kedua, sunnah. Sunnah dalam ukuran hukum dalam pembagian hukum adalah sesuatu kalau dilaksanakan mendapatkan pahala, kalau ditinggalkan tidak apa-apa. Contohnya, sholat kopiah, zuhur, itu sunnah. Seandainya mau melaksanakan dapat pahala, tapi kalau tidak melaksanakan tidak berdosa. Sahur itu sunnah. Kalau kita sahur dapat pahala, tidak sahur tidak berdosa. Tapi yang wajib kayak puasa Ramadan itu yang melaksanakan dapat pahala, yang meninggalkan dapat dosa. Puasa Ramadan pahala, tidak Ramadan dosa. Sahur sunnah dilaksanakan ikut sahur pahala enggak sahur enggak apa-apa ketiga itu ada hala apa namanya mubah mau dilakukan enggak dilakukan sama aja makruh makruh kalau dilaksanakan dapat apa namanya tidak apa-apa dilaksanakan tidak apa-apa tetapi kalau ditinggal dapat pahala nah, kalau haram dilakukan dapat dosa kalau ditinggal dapat pahala nah. jadi Mas Hari Febrianto harus melihat bahwa istilah sunat yang disebutkan dalam kitab Al Ghazali ini adalah sunat dalam pembagian hukum. Ada wajib, ada sunat, ada halal, ada makruh, ada haram. Yang dimaksud sunat di sini adalah dijalani pahala, nggak dijalani nggak apa-apa. Sedangkan sunat yang disebutkan oleh Mas Fadli tadi itu kitab lain, bukan masalah pembagian hukum, tetapi sunnah dalam definisi lain. Jadi ada hadis, ada sunnah Rasulullah itu loh. Paham kan? Jadi yang dinamakan sunnah adalah ucapan, tindakan, dan keputusan-keputusan Rasulullah yang kita ikuti. Itu jadi harus dibedakan, ya. Misalkan apa? Yang Nabi, kalau nama-nama berkat Nabi itu suka ada, suka melakukan eh, siwakan misalkan, gosok gigi. Itu perlakuan Nabi. Itu sunnah Rasul. Jadi harus dibedakan antara sunnah dalam pembagian apa namanya pembagian hukum dalam Islam dan sunnah dalam definisi sunnah Rasul yang berarti tingkah laku Rasul baik perkataan, perbuatan maupun keputusannya. Sementara itu, terima kasih. Ya, terima kasih kepada Bapak Ahmad Faiz yang telah memberikan penjelasan bahwa pertanyaan Mas Hari bahwa ada sunnah yang ditinjau dari sisi hukum eh, dari lima bentuk hukum Islam ada juga sunnah yang bisa ditinjau dari sisi ilmu hadis jadi ini harus kita bedakan Eh, teman-teman yang kami hormati, yang kami muliakan, bahwasanya Alhamdulillah pengajian kita perdana pada sore hari ini telah kita laksanakan dan semoga apa yang kita kaji dan apa yang kita pelajari bersama sore ini dapat memberikan berkah, dapat memberikan pahala dan lebih memaknai pada puasa yang kita jalani. Sekedar mengingatkan bahwa Eh, untuk pengajian selanjutnya uh, yang berupa rangkaian acara ngaji online di uh, di bulan Ramadan ini jangan lupa tanggal 13 nanti ada pembacaan hadis arba'in hadis arba'in yang akan dibacakan oleh saudara Muhammad Labib Shauki pada waktu dan pada waktu dan radio dan channel yang sama. Uh, Demikian tadi acara ngaji kita pada sore hari ini. Saya selaku moderator kurang lebihnya mohon maaf. Dan sebelumnya ada salam-salam bagi teman-teman yang ada di sana. Bagi Mas Budi yang katanya lagi di jalan, bagi Mas Taufik yang katanya lagi uh, sedikit uh, kelaparan, <laughs> bagi Mas Abib yang lagi di Angkara, bagi Mas Pebrian yang lagi bingung dengan sunnah-sunnah Rasul, Ya, bagi teman-teman semua yang dimanapun Anda berada, selamat menunaikan ibadah puasa. Sebelum dan sesudahnya kami mohon maaf uh, uh, untuk menemani teman-teman di sana. Berikut kami putarkan sebuah lagu, sebuah